Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita lanjutkan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, seperti biasanya uh, semestinya yang dosa cuma memang kata Allah kemarin saya di luar kota dan akhirnya dimajukan ke round ketiga. Dan pada bulan yang lalu saya masih membahas dosa besar berhubungan dengan masalah sihir dan sempat kita banyak lebar membahas masalah sihir serta metode rukyah. Hari ini saya akan melanjutkan bahasan itu, tapi saya berikan pilihan ke ibu dan bapak sekalian apakah kita melanjutkan dosa-dosa besar atau eh, membedah sebuah buku yang saya sudah bawa, saya bulan lalu juga janjikan membongkar praktek sihir dan perhubungan. Jadi ada buku ini di dalamnya bergambar jenis-jenis buhul. Buhul itu segala jenis yang dipakai ya untuk e, jimat kalau kita bahasakan di Indonesia ini yang dikasih oleh dukun-dukun ditaruh untuk pelari usaha, ditaruh untuk di rumah, kertas-kertas, besi, patung, apa saja. Di sini itu bergambar dan diperlihatkan. Di sini intinya bukunya ini menjelaskan tentang ciri penyihir, dan larangan-larangan Islam untuk mengikuti dan mempercayai mereka serta ancamannya kemudian gambar jenis-jenis buhul yang biasa dikasih ini ada bahasan tentang ini dan juga bulan lalu saya bilang ada buku tuntunan doa rupiah ini juga sudah saya bawakan ini ada impaknya 15 ribu yang ini 10 ribu rupiah jadi bagi bapak ibu yang berminat nanti untuk mengetahui masalah ini bisa lihat di sini Kemudian ada buku satu juga saya bawahi ya, referensi utama juga dalam masalah memperbaiki akidah kita. Jangan takut dengan syaitan. Karena memang di Indonesia ini eh, umumnya sinetron kita, film-film kita itu semua memang mendukung syaitan. Jadi syaitan ini masuk ke manusia dari dua pintu utama, takut dan emosi. Takut dan emosi. Nah kalau kita sudah takut, Makanya selalu umumnya ya, dukun-dukun itu kalau kita datangi tempatnya, maka pasti gelap, ada temporak-temporak. E, memang begitu, karena dia harus membuat pasiennya takut dulu. Karena pada saat dia takut, maka setan-setan yang bekerja dengan dia itu bisa mempengaruhi orang yang masuk nanti. Termasuk setan yang bekerja sama dia itu bisa membaca pikiran kita. Jadi setan itu bisa membangkitkan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang senang, Makanya orang kalau diburu buat maksiat dibandingkan syahwatnya oleh syaitan, gitu kan? Jadi syaitan itu bisa masuk ke situ. Nah, salah satu pintu paling besarnya adalah takut. Kalau kita lewat di sebuah kuburan, kita lewat di sebuah rumah yang pernah orang bunuh diri, pasti syaitan di sekitar rumah itu atau kuburan itu membesar-besarkan masalah. Mau oh, kita takut nanti kalau kamu balik akan kelihatan nanti begini, nanti begini beragam macam. Kalau kita mengiyakan, tidak menepis, nanti dia makin menguasai kita. Nanti dia makin menguasai. Jadi buku ini menjelaskan tentang siapa itu setan sebenarnya dan seperti apa sih sebenarnya setannya kekuatannya. Mereka sangat lemah ya. Mereka sangat lemah. Salah satu metode rukia kalau Ibu sekalian itu. Kalau e, orang itu sedang kesurupan, misal ada tetangga, ada kerabat, kerabatnya Bapak Ibu yang kesurupan, lalu Bapak Ibu mau membantu dia, Coba menggunakan metode rukia yang saya ajarkan kemarin bulan lalu membaca ayat-ayat dasar saja ya tapi kalau punya buku ini lebih bagus lagi karena ini lebih lengkap, macam-macam dalamnya. Tapi yang dasar adalah membaca Al-Fatihah, ayat kursi, ayat ikhlas al falak An-Nas, ditiup ke telapak tangan. Kemudian Bapak Ibu setiap selesai dalin amin tiup. Iya. Kemudian baca lagi ayat kursi, wawal al azim, habis Al-Fatihah kursi, tiup lagi. Al-Ikhlas, ya. Walam yakul lahu ahad, tiup lagi. Terus begitu, sampai selesai, kemudian usapkan dari kepala sampai ke kaki. Caranya kita usap dari kepala sampai kaki niatnya untuk membentengi diri. Karena biasanya kita kalau merukia orang itu penyihirnya nyerang kita juga loh. Gitu. Ya. Nyerangnya itu sebenarnya karena dia takut setan yang ada di badan oh, pasien ini atau orang ini itu akan mati dengan rukia, akan terbakar dengan rukia. Maka dia tidak mau ya suruhannya dia istilahnya kena, gitu ya, suruhannya kena. Maka kita usapkan dulu diri kita dengan air rukia tadi, kemudian kita merukia dia. Nah dia dengan membacakan ayat kemudian meniup di badannya, baca al-fatih ditiup di badannya, lalu sambil dihardik kamu harus keluar wahai Musa Allah. Dengan gitu biasanya dia akan kepanasan dengan bacaan ayat itu, kemudian dia umumnya syaitan itu memberontak umumnya. Nah kalau dia berontak, bapak ibu pakai metode rukyah yang lain, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. lalu tunjuk ke arah dia yang sedang sakit itu, kemudian bilang dengan izin Allah, kau akan terikat. Kekuatan kamu semuanya lumpuh. Lalu lingkari badannya orang itu dengan jari kita saja. Setannya itu merasa terikat. Dia nggak bisa keluar. Saya pernah ke seseorang, pas dia kesurupan, lalu saya bilang, kamu tidak akan pernah bisa lari dari orang ini. Sampai kamu bertaubat kepada Allah. Saya baca Bismillah Allah Akbar, kamu terlilit dengan rantai ini. Saya cuma lingkarin badannya orang itu, Setannya bilang gini, kamu mengikat saya, saya nggak bisa bergerak. Dia nggak bisa bergerak. Gitu. Jadi begitu lemah atau dia coba mengeluarkan jurus-jurus biasanya kalau belajar bela diri atau tenaga dalam itu nanti kalau di rukyah jinnya berontak dengan jurus-jurusnya gitu kan. Nah itu mudah sekali dengan rukyah. Bahkan mungkin hanya dengan membacakan Bismillah ya Allah Akbar tunjuk ke arahnya, kamu pasti akan lumpuh dan kamu jatuh. Dia jatuh betul. Dia nggak bisa lagi bereaksi. Jadi begitu luar biasanya ayat-ayat Al-Quran ini ya. Jadi rukyah itu metode yang luar biasa. Nah saya selalu sarankan jemaah saya pribadi untuk selalu menerapkan rukyah sehari-hari di rumah. Nah, salah satunya dimulai itu dari bagaimana eh, mengetahui kalau kita ini ada sihir atau ada setan. Sama tadi ya, kalau ada buku ini dibaca sambil dibuka, dibaca ayatnya ditiupin ke telapak tangan. Kalau tidak punya buku ini bisa baca tadi Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, Nasi yang dasar. Hidupi telapak tangan, kemudian usapin dari kepala sampai kaki. Kayak kita praktekin bulan lalu ya. Nah itu kalau ada sihir, ada indikasi sihir, apapun sifatnya, kita kena sihir atau kita pernah belajar sihir, maka akan terasa merinding di tempat tertentu atau panas hanya dengan usapan ayat ya. Hanya dengan usapan ayat nanti kita akan merinding atau merasa mual, merasa mau sendawa, mau buang air kecil, mau buang air besar dari hasil usapan air bukit tadi kedelapan tangan kita sendiri. Maka itu berarti ada indikasi kita kena sihir ya, atau memang kita pernah belajar. Dan nah, di Indonesia ini biasanya penyihir-penyihir ini soalnya dipakai istilah-istilah yang bagus ya. Kalau saya selalu bilang kan kalau misalnya bulan lalu orang-orang ini sebenarnya orang tidak pintar. Tapi kalau di Indonesia bilang apa? Orang pintar. Salah ini. Dukun-dukun itu bukan orang pintar, orang bodoh. Karena mereka memang merusak. Semuanya merusak. Mereka minta tolong dengan setan, bersekutu dengan setan. Sementara kita dalam Islam tidak boleh berteman, bersahabat, ngobrol, makan, menikah sama setan. Tidak boleh. Kalau datang diapain? Diapain Bapak Ibu kalau setan datang? Diusir. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Enggak boleh datang, Tidak boleh mengganggu kita. Maka harusnya seperti itu. Jadi dukun-dukun ini mereka bekerja sama-sama setan bersekutu dengan setan. Sementara setan ini dalam ya, ciptaan Allah itu golongan jin di bawah manusia. Golongan jin itu di bawah manusia. Manusia pemimpin mereka. Jadi manusia nggak boleh minta tolong sama jin sebenarnya, gitu ya. Mereka yang membutuhkan manusia ya. Tapi kalau manusia butuhkan dia itu tidak semusan tidak. Jadi salah kalau orang kerja sama dengan ya jin. Bayangkan kalau orang yang kalau kita kuliah punya tugas di kampus, kemudian kita minta tolong sama anak SD untuk menyelesaikan, selesai kan? Begitulah ibaratnya manusia kalau minta tolong sama syaitan atau jin. Dia tidak akan selesaikan masalah. Karena memang dia bukan sampai pada level manusia. Manusia itu khalifah, pemimpin. Memang kita yang memimpin. Semua nabi-nabi dan rasul, 124 ribu nabi dan rasul, itu semuanya ada Lalu semuanya dari kalangan manusia. Semua dari kalangan manusia. Nah Bapak Ibu terapin apa yang saya ingatkan bulan lalu Coba terapi rukia Tadi usapin diri Kalau terasa ada yang tidak nyaman ulangi sampai tiga kali gitu kan? Kemudian bisa dikembangin dengan mengambil air Air yang dipakai minum sehari-hari Kalau ibu-ibu mungkin lagi masak Ambil masak bisa ngerukia Jadi masak sayur itu dibukia aja Dibacain Al-Fatihah, ayat kursi Niat untuk merukia jadi kalau keluarga kita yang lagi makan itu memang kena sihir, maka itu sekaligus jadi terapi. Ada pernah satu orang di masa ya, dia ngeruknya galon air jadinya. Ternyata anaknya kena sihir. Jadi pada saat anaknya mau ambil air tiga dispenser itu kayak orang ragu gitu. Kayak orang ragu kesannya kayak setannya itu ragu kayak kita tahu kalau ada apa-apa di sini. Maka tapi tetap saja disuruh minum air di insya Allah termasuk terapi yang baik. Jadi air itu dirugian dan saya sudah jelaskan juga bulan lalu Bapak Ibu sekalian lebih aman lebih baik lagi kalau pakai daun bidara. Dari cari itu daun bidaranya nih. Kan bulan lalu saya bilang Bapak Ibu cari di toko-toko tanaman tuh banyak di pinggir jalan tanya pohon bidara. Harganya nggak mahal kok itu. Jadi dia kalau bahasa lainnya itu apel India. Jadi Bapak Ibu bisa kalau masih kontrak bisa di pot saja pohonnya Silahkan maju pak, oh, bapak sini aja kosong gak apa Makin dekat sama saya makin lari setannya insya Allah. <laughs> Di belakang kan tempat ibu-ibu. Gitu. Jadi eh, daun bidarahnya itu bisa ditanam, ditaruh di pot kalau masih kontrak. Kalau rumah sendiri ditanam bagus tuh. Buahnya juga manis ya. Buahnya manis itu buahnya seperti apel warna hijau. Biasanya eh, orang-orang tanaman kita tahunya itu pohon apel India. Pohon apel India. Eh, saya sarankan juga kalau misalnya teman-teman rame-rame mau, kebetulan memang berdekatan rumahnya, itu bisa pesan bagus juga pesan lebih banyak, biasanya lebih murah, gitu kan. Saya kalau di lima pengajian saya langsung pesanin satu truk biasanya 100 pot, gitu kan. Tapi itu memang di majelis-majelis taklim ya, kalau di gedung sempurna nggak tahu mau taruh di mana. Jadi di majelis taklim mau di masjid biasanya gitu, jadi saya undang orang eh, apa namanya orang perkebunannya langsung dia datang sendiri, gitu kan. Ya dia bawa nanti ibu pengajian rumahnya tinggal bayar saja intinya pohon bidara ini penting untuk ada di rumah karena daun bidara itu sangat efektif dalam hadis itu Nabi SAW menganjurkan menggunakan tujuh lembar daun bidara daun bidara ini dipakai untuk merukyah dan juga dipakai untuk memandikan jenazah kalau sekarang caranya di blender kalau dulu diulek pakai batu kalau sekarang bisa di blender kalau bapak ibu bisa terapi tiap hari bagus sekali. Itu insya Allah terjamin, terjamin untuk jauh dari syaitan. Jadi kalau ada pun orang yang mau coba sihir kita terbenteng. Coba daun bidara ini dijadikan tiap hari jus campur dengan jus apa wortel, jus jeruk yang biasa kita minum di rumah. Daun bidara itu tidak pahit kok. Jadi dia juga tidak ada rasa khusus gitu. Buahnya manis. Jadi diambil daun bidara tujuh lembar di blender, kemudian dimasukin ke minuman kita atau ibu-ibu lagi buat sayur atau tadi buat jus e, juga bisa dipakai mandi. Jadi caranya diambil bak besar. Kalau ini ini kalau tadi e, terapi ruki yang pertama memang ada efek ya. Kalau bapak ibu lagi bacain ayat terus diusapin rasanya nggak enak dan nah berarti ada indikasi sihir. Tahap keduanya tadi ini coba kembangin dengan terapi yang setelahnya meminum air air rukia gitu kan bisa dijus dengan daun bidara dengan bisa juga dicampur di sayuran dan seterusnya bisa juga dipakai mandi jadi kalau saya biasa buat air rukia di rumah saya gitu kan e, bak mandi yang besar itu saya taruhin e, daun bidara tujuh kelipatan tujuh, tujuh lembar empat belas atau dua puluh satu di blender dicemplungi di dalam ember kemudian sambil diaduk dengan tangan sambil bacain ayat suket terus ditiupin ke air itu Nah, itu bisa dipakai mandi. Mandinya nggak usah bergir pikir, tapi cukup diambil satu gayung, kemudian diambil diusapin di badan. Kita sendiri yang rukia ya. Jadi saya ajarin ini metode rukia mandiri, jadi nggak usah panggil ustaz. Insya Allah bisa mengobati diri sendiri. Bahkan penyihir yang menyihir itu bisa bapak ibu hukum dengan izin Allah. Banyak orang yang kita ajarin rukia, bahkan dia berhasil membunuh bahkan sampai penyihirnya bisa mati. Karena kalau penyihir mau ditangkap dilaporin ke aparat kita apa buktinya lupa-lupaan dan patung-patung boneka nggak bisa jadi barang bukti di kepolisian ya. maka ternyata dengan cara rukyah ini luar biasa gitu ya, luar biasa mereka banyak sekali dukun yang mati gara-gara rukyah gara-gara rukyah kita bukan niatnya mau membunuh ya bukan tapi biasanya kalau ada setan di badan kemudian kita terus terapi antara setan yang sedang dikirim dengan penyihir itu biasanya ada perjanjian di antara mereka. Kalau ini mati, sana mati. Gitu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi air itu bisa kita pakai mandi, kemudian diusap, gitu. diusap-usap di badan, seluruh dari kepala sampai ke kaki. Setelah itu baru mandi biasa. Setelah itu baru mandi biasa. Nah, indikasi-indikasi orang kena sihir itu biasanya suka mimpi buruk. Ada yang suka mimpi buruk. Mimpi digigit ular. Di Indonesia katanya kalau mimpi digigit ular mau nikah ya. Kalau nenek-nenek 90 tahun memiliki ular masa mau nikah gitu. Ini gak benar, itu termasuk mimpi indikasi adanya setan. Suka mimpi buruk, gelisah, banyak was-was. Buka usaha selalu gagal. Padahal sebenarnya modalnya sudah halal. Kalau modalnya tidak halal mungkin ada masalah. Kemudian kalau perempuan susah untuk menikah. ya. Ini semua termasuk ya adanya pengaruh atau indikasi sihir. Dan seringnya orang mimpi junub ya, gitu takut lagi waswas itu semua adalah indikasinya. Nanti mandi dipakai mandi. Kemudian juga dipakai semprot sekitar rumah kita. Diambil semprotan yang biasa dipakai untuk serika. Ambil kemudian misalnya di halaman rumah sering kita rasa nyaman nih. Maka dibacain ayat kursi sambil berdoa sama Allah ya Allah musnahkanlah semua syaitan dan buhul kalau ada di rumah ini semprotin tapi jauhi alat elektronik ya jangan aja alat TV-nya disemprot di ada syaitannya program setan banyak di dalamnya tapi TV-nya nggak ada hubungannya jadi disemprot sekitar halaman rumah gitu kan itu insya Allah termasuk bapak ibu yang punya anak sering bisa kalau malam sering nangis atau terlalu nakal ya hiperaktif itu semua termasuk bisa dirukia apalagi di Indonesia ini ada istilah indigo itu dianggap positif padahal indigo itu gangguan setan ya kalau dalam ilmu agama indigo itu bisa melihat penampakan itu berarti gangguan dari setan berarti ada sihir harus dirukyah nggak boleh dibiarin nggak boleh dibiarin itu semua membutuhkan rukyah membutuhkan rukyah e, kemudian juga termasuk e, terapi rukyah mengkonsumsi kurma ajwa kurma ajwa kurma ajwa itu biasa orang bilang kurma ya nah, memang kalau di Jakarta agak mahal sih ya mungkin harganya itu kalau di tempat-tempat yang sedang itu sekitar 450 ribu harganya per kilo. Satu kilo itu mungkin kalau dimakan per harinya 7 butir ya, karena memang sunnahnya makan pagi hari 7 butir. Dan ini ajuannya harus ajwa Madinah. Jadi kalau bapak ibu beli, tanya ajwa Madinah bukan. Atau kalau ada keluarga lagi umroh yang dan musim haji itu, titip aja. Orang melihat saya, kalau di Saudi lebih murah, Saudi itu paling 100 real satu kilonya. Nanti bisa beli nanti kalau memang kena sihir maka dimakan tujuh butir itu termasuk terapinya insya Allah ya terapi. Kemudian juga boleh ibu dan bapak sekalian merukia madu yang dikonsumsi, kan minyak zaitun, minyak haba sauda itu dirukia dibacain sendiri terus diusapin kalau mau tidur malam. Itu insya Allah termasuk terapi yang sangat efektif. Tolong teman-teman di Indonesia ini dipahami dukun itu karena kita mayoritas muslim di Indonesia banyak gelarnya kiai, ustad, kan gitu. Pak Haji, banyak sekali. Padahal sebenarnya mereka dukun. Kalau kita sudah datang ke satu orang yang ciri-ciri ciri penyirik itu begini, sering nanya siapa nama ibu kamu, bukan nama ayah. Biasanya kalau nanya siapa nama ibu, karena nisbat kita dalam agama itu ke ayah, bukan ke ibu. Jadi nggak perlu tanya nama ibu kandung sebenarnya. Sayangnya instansi kita semuanya ikut-ikutan nih. Nama ibu kandungnya siapa? Itu sebenarnya pertanyaan para dukun tuh. Maksudnya kan siapa nama ayahnya? Sekarang kalau kita bernama misalnya si A, si A bin ayahnya kan nggak mungkin ditanya nama ibunya. Nah mereka biasanya nanya ke nama ibu. Kemudian e, mereka biasanya menitipkan buhul tadi. Buhul itu apa? Macam-macam ya. Saya kalau lagi mau terapi rukyah, biasanya saya minta bapak ibu yang punya buhul ini store dulu ke saya. Nanti ada yang kasih kemarin satu kresek isinya ada kris kecil, ada tulisan, ada minyak wangi, ada cincin, ada macam-macam. Untuk apa ini? Ya untuk supaya disayang sama atasan ada untuk e, laris dagangannya, ada untuk supaya tambah disuka sama setiap orang yang lihat, atau atau semuanya, atau sayang suami istri dan semuanya. Ini semua tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita biasa terpengaruh dengan tulisan-tulisan Arab. Ini berbahaya. Nah, tulisan-tulisan Arab ini tidak akan e, e, tidak semuanya itu ayat Al-Qur'an, gitu kan? Termasuk ayat Al-Qur'an kalau ditambah seburuk atau dikurangi seburuk bisa jadi alat sihir. Gitu kan? Saya sudah kasih contoh bulan lalu ada orang guru SMA dia paling suka nihil siswi perempuannya. Jadi supaya suka sama dia banyak yang suka sama dia gitu. Waktu saya tanya dia mudah-mudahan insya Allah dia sudah taubat ya. Kamu memang pakai apa sih untuk nihil? Dia bilang ayat Al-Quran. Apa itu ayatnya? Jadi ayat tentang Nabi Musa di sekarang gitu ya. Saya sudah aja minggu bulan lalu ya, saya sebut ayatnya jangan dipakai. Nah, sama aja. Jadi dia baca ayat yang Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir wa alqaitu ilaika mahabbatan minni wa litusla 'ala 'aini." Jadi Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, aku memang suka untuk memandangmu dan engkau akan menjadi penyejuk hatiku." Gitu kan? Nah, karena ada kata-kata ain mata, maka rupanya dia salah gunakan tuh. Dipakai ayat itu dibaca setengahnya diputus dimasukin nama orang yang ditarget, kemudian dipucak-pucak matanya, ya. Dia harus melihat orang yang sedang ditarget target tanpa berkedip. Sini sini pak, yang terlambat masuk ke depan, apa? Lama-lama bisa diikut sama ibu-ibu kalau <laughs> terlalu ke Jadi itu semua ya ayat Al-Quran pun kalau ditambah bahasa daerah, ditambah nama, itu semua menjadi alat-alat sihir. Terutama kalau ibu-ibu dan bapak sekalian dikasih sesuatu, walaupun dari kakek ya, dari kakek, dari bapak, ayah, kadang-kadang karena mereka ini belajar ilmu ini sebenarnya dianggap ilmu untuk mempertahankan diri lah, untuk membela diri. Padahal sebenarnya mereka mempelajari ilmu sihir, mereka nggak tahu. Dengan akhirnya diwariskanlah setan-setan yang ada kepada orang ini. Saya punya pembantu di rumah, mohon maaf saya bahasakan ini. Rumahnya begitu, jadi kakeknya itu dulu orang yang dianggap tadi ditokohkan di kampung dia, kemudian untuk menjaga anak cucunya dia titipkan jin-jin. Jadi pada saat saya rukia itu, wah ngomong jinnya ini. Kalau dia ini adalah titipan sebenarnya untuk menjaga anak ini. Kalau kita wajib, kalau kita sedang kita dakwahin, kamu nggak boleh, bukan urusan kamu menjaga anak ini. Dia akan dijaga oleh Tuhannya Allah. Kamu harus taubat keluar. Kalau nggak mau, saya akan bakar kamu sama ayat Al-Quran. Gitu kan? Kalau dia tetap tidak mau, dibacain aja ayat. Dan niatkan ayat itu untuk membakar dia. Untuk membakar dia. Jadi seperti itu. Makanya saudaraku sekalian jangan terpengaruh dengan istilah kiai dan ustaz saja di Indonesia kalau kita sudah datang dia tanya nama ibu kemudian sudah kemudian eh, apa, memberikan buhul ya terutama kalau buhul yang paling sering di itu yang dijahit-jahit ya. dijahit kain kemudian ada lagi jahit lagi kain itu biasanya berapa lembar kain tuh saya pernah buka gitu kan itu kalau bapak ibu tahu isinya apa bapak ibu nggak mau gantung nggak mau taruh di kantong nggak mau taruh di dompet itu kotoran hewan gitu kan jadi biasanya ini standar buhur-buhur itu subhanallah karena seringnya kita melihat buhur ini jadi tahu oh ternyata ini sama dengan ini gitu. Nah itu bau kotoran itu biasa disenangi oleh setan yang akan disuruh temenin gitu. Jadi, supaya dia selalu ada dengan ada bau itu. Ini tidak boleh. Juga teman-teman kalau belajar bela diri, belajar bela diri yang normal. Kita ini disuruh hidup dengan cara kita manusia. Air putih yang inilah minuman kita. Kalau jin itu kan minumannya darah hewan, gitu kan? Kalau kita makannya memang daging, ya jin memang makannya tulang. Ya. Mereka punya dimensi waktu berbeda, postur tubuh yang berbeda, paras yang berbeda, cara ngomong yang berbeda. Kita nggak boleh, nggak nggak dilarang berbau sama mereka. Tidak usah kenal mereka. Kalau datang diusir, gitu kan? tidak boleh sama sekali. Maka hidup hidup dan normal sebagai manusia dengan cara kita. Kalau kita ingin pekerjaan kita berprestasi, ya kerjakan dengan cara profesional, kuasain dengan ilmunya gitulah mau dagangannya laris jaga kebersihan ya atur administrasi dengan rapi jaga kualitas makanan atau kualitas produknya insya Allah akan baik gitu kan secara manusiawi maka itu yang dianjurkan di dalam agama Allah jadi ini saya berharap teman-teman bisa menangkap termasuk juga kalau tadi saya bilang belajar bela diri itu tolong belajar bela diri yang normal saja manusiawi kalau sudah disuruh mandi air malam-malam disuruh pakai tenaga dalam, ini semua pasti. Coba rukia deh kalau nggak percaya. Pasti kesurupan. Hmm. Rata-rata teman-teman yang pernah belajar tenaga dalam itu kalau di rukia pasti kesurupan. Karena syaitannya kepanasan dengan ayat, gitu kan? dan itu tidak ada tidak ada manfaatnya, apalagi memberi kekebalan. Kita manusia disuruh terampil. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah pakai tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Tidak pernah beliau dari jauh orang Quraisy terlempar. Ini lagi hadapin pakai pedang. Ada yang pakai perisai, pakai panah. Memang begitu alam manusia. Gitu kan? Itu alam kita. Jadi kita menggunakan alam kita Allah malam. Baik ini kurang lebih yang saya dikuratkan kembali berhubungan dengan masalah e, sihir ini. Gak tahu apa mau dibahas buku ini atau saya tunjukin dosa-dosa besar nih. Bahas ini ya. Mau bahas buku ini? Baik ini ada saya bawa bukunya mungkin sekitar 100 biji atau mungkin bisa 98 90-an. Silakan Pak mau dibagiin dulu biar kita baca sama-sama dan saya perlihatkan buku-bukunya yang ada di sini contoh-contoh. Mohon maaf tanpa niat untuk berdagang ya, saya bukan niat dagang nih. Ya. Nah, memang buku-buku ini ada impaknya, ini 15 rupiah, buku rupiahnya Eh, sepuluh ribu rupiah kalau memang mau. Ini juga Bapak Ibu kalau lihat di luar pun memang sudah sebegitu harganya. Tujuannya bukan untuk menjual, untuk mempermudah saja supaya kita milikin gitu. Baik. Kalau lebih cepat dibuka ya. Memang waktunya. Tapi sampai jam satu aja kan ya? Islam kalau memang dia kerjanya menyihir itu nggak dikasih kesempatan taubat ya di dalam Islam itu kalau sudah penyihir maka hukum syar'inya itu ditangkap dipenggal emang sudah begitu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang hukum Islam berlaku begitu karena mereka ini membuat kerusakan dan bersekutu dengan setan-setan maka tidak boleh dibiarkan coba dibuka halaman 35 tanda-tanda tukang sihir, tanda-tanda tukang sihir dan dukun cukup banyak. Kata penulis, aku akan menemukan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda mereka, contoh dan gambarnya. Di antara tanda-tanda mereka adalah bertanya kepada yang sakit atau pasien tentang namanya dan nama ibunya. Ya. Kemudian yang kedua meminta hewan dengan kriteria tertentu, misal ayam hitam, gitu kan? Kemudian begini dan begitu ciri-cirinya. Yang ketiga meminta darah dari hewan yang disembeli dengan tanpa menyebut nama Allah saat menyembelihnya. Memoleskan darah pada bagian-bagian tubuh pasien yang sakit dan memerintahkan agar membuang sembelihan tersebut di tempat-tempat reruntuhan atau dekat batu atau dekat pohon. Yang keempat meminta jejak dari orang yang datang kepadanya seperti pakaian, eh, pakaian dalam, sisir, kuku, rambut, atau fotonya. Jadi ada tiga foto di situ ya. Dilihat di halaman 36 itu kurang lebih bagian-bagian yang diambil dari pasien tadi. Misal rambutnya, kukunya, contohnya diambil oleh penyihir. Biasanya diminta. Nah ini kalau kita pergi, jangan pergi ke, kalaupun sampai ketemu dengan orang ini berarti jelas dia adalah penyihir. Jangan pernah minta tolong kepadanya. Yang kelima menulis mantra-mantra atau simbol-simbol huruf-huruf lepas, nomor-nomor atau persegi empat dan lingkaran. Seperti dilihat gambar halaman 37 tuh. Dan umumnya itu tulisan dalam bahasa Arab. Umumnya tulisan dalam bahasa Arab. Nah. Seperti ini kurang lebih ya. Biasanya kalau kita di Indonesia yang saya temukan juga hampir sama kertas fotokopian Kemudian ada tulisan Arab, ada gambar bintang, ada gambar hewan, ada gambar pedang. Ini semua buhul. Jangan terpengaruh dengan bahasa Arabnya saja. Ini masih ada buku dua rupiah ini. Kalau ini juga ada yang mau yang jangan takut setan. Kemudian yang keenam memberi jimat kepada pasien memberi iman kepada pasien diantaranya ada yang kecil dan besar yang berbentuk segitiga atau segi empat dilipat dalam kulit potongan besi atau potongan perak di dalamnya berisikan permohonan bantuan bernuansa syirik ini seperti memanggil-manggil nama setan gitu kan tapi kita tidak ngerti baik itu kena bahasa daerah atau bahasa yang diharapkan nomor-nomor atau huruf-huruf ya. Jadi kalau ada kertas dikasih berangka-angka itu jelas sudah buhul. Karena nggak pernah dalam agama kita dikasih begitu. Nabi SAW tidak pernah membagikan kertas-kertas. Ada kalanya tukang sihir menyuruhnya agar menggantungkannya di lehernya, di lengannya, atau meletakkannya di bawah bantal. Coba dilihat di halaman 38 contoh-contoh buhul yang dikasih. Biasanya dikalungkan nih, atau ditaruh di peti tertentu, atau ditaruh di lemari baju, yang ketujuh memberikan benang dari bulu binatang atau tali yang ada bundal simpulnya. Biasanya tali di bundel bundel nah. Bapak Ibu juga kalau tadi menerapkan metode rukyah di rumah, kemudian kita sudah semprot semprotin rukyah rumah itu, coba jalankan dua minggu minimal ya. Nanti dalam dua minggu itu kalau ada buhul-buhul, subhanallah, itu ter, e, kalaupun ada ditanam di halaman rumah segala itu nanti akan keluar kelihatan tuh biasanya kita temukan ada benang yang sengaja ada simpul-simpulnya diambil kemudian dibacain anas dibakar setiap dapat kubur bakar ya setiap bahan kubur bakar karena kubur itu kalau dibakar setannya mati nggak mengganggu lagi yang kedelapan memberikan pasien barang-barang untuk ditanam di dalam tanah misal supaya rumahnya tenang tanamkan ini di halaman rumah tanamkan di belakang rumah jadi kalau bapak ibu pernah dikasih pernah ada satu ibu pengajian ngaku sama saya jadi untuk supaya suaminya betah di rumah dia datang ke orang tidak pintar tadi ya. kemudian dikasih dan disuruh tanam di halaman rumahnya tapi sudah nyebar dia udah nggak tahu di mana tempatnya lagi saya bilang coba diingat-ingat siapa yang tanam waktu itu suruh bongkar kembali dengan membacakan ayat rukyah Insya Allah minta kepada Allah dikeluarkan keluar nanti buburnya. Ini contoh-contoh gambar di halaman 39 tuh, yang biasa pasien dikasih barang-barang untuk ditanam. Ya. Yang kesembilan memberikan pasien kertas-kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan memberikan dupa untuk dibakar pada waktu terbenam matahari, terbit matahari atau waktu istirahat siang. sebenarnya kayak bulan. Jadi seperti kalau kita biasa kembang di Indonesia ini paling sering kembang kembang tujuh warna kalau dipiring nanti dibakar ya wangi baunya iya wangi tapi itu sudah cara mohon maaf yang banyak di koran-koran itu memanjangkan alat vital bapak-bapak itu semua pakai setan ya hati-hati nanti kalau ke sana biasanya dikasih syarat tuh dikasih syarat gitu nanti disuruh makan apa ketan atau disuruh apa Nah itu itu, itu syaratnya. Nanti kalau bapak ikut kalau bapak makan, nanti setannya yang masuk ke kemaluan dia kesannya dia melihat besar, padahal sebenarnya tidak. Emang begitu itu permainan sihir karena sihir itu kan mempermainkan mata manusia. Jadi nggak usah, jangan nikmatin yang Allah kasih saja. Rumah gimana? Sama itu semua. Tanpa menyebutkan namanya. Sekarang bahkan saya kan bulan lalu ya, Dukun-dukun itu sekarang sudah keren-keren Itu Dodi, di Bobusha, Omi Refail, siapa yang bilang mereka bukan dukun? Nyata itu. Mereka cuma modern saja. Menepuk orang, kemudian suruh bisa buat apapun, itu sihir. Itulah sihir hakikatnya. Cuma sekarang dikemas, jadi kesannya hiburan. Itu berbahaya sekali. Nah, makanya orang-orang yang biasa ibadahnya ada, tentu orang ibadah juga tidak hadir ya. Kalau dia hadir di situ, maka itu biasanya eh, pasti kalau lihat matanya oh ini iya, ada ibadah ini setannya bilang nggak bisa disuruh turun nggak bisa. Tapi kalau yang hadir memang dasarnya orang sholatnya sudah senin kamis suka buat maksiat, nah ini gampang sekali terus kok langsung tidur buat ini buat itu alasannya alam tidur. Ya itulah hipnotis. Hakikatnya kan begitu. Ditepuk bisa buat apa saja yang dia mau kan. Itulah kurang lebih. Itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh memang dilarang. Yang tidak boleh. Kemudian menuliskan untuk pasien huruf-huruf lepas pada bejana, pada piring keramik, atau pada potongan-potongan kayu dengan material tertentu yang bisa dicairkan atau dengan zafaran. Zafaran ini wangi-wangian. Ya, lalu ia memerintahkan orang yang datang kepadanya agar mencairkan atau meminumkannya. Yang ke-11 memberikan kepada orang yang datang kembali kepadanya padanya baik orang yang sakit maupun selainnya sebotol air yang dalam ditaruh sebagian kertas yang dituliskan mantra-mantra dan permohonan bantuan kepada setan. Lalu memerintahkannya agar mandi binanya di tempat yang tidak terurus lagi hancur atau kekuburan yang sudah ditelantarkan. Ini contoh air-air galonnya ya, biasanya air galon kemudian dikasih sesuatu disuruh isi membuat garis di atas pasir, membaca cangkir, cangkir dikasih kopi, disuruh pasien minum, kemudian dia bilang, saya baca diri kamu dari sini ya. 14, membaca telapak tangan, ini yang paling sering nih. Ya, di garis tangan saya ini, ditebak-tebak sama dia. Nah itu termasuk ya cara-cara dukun. Yang ke-15, dukun menaruh kerikil, rumah, rang, biji kurma atau biji gandum di atas kulit binatang buas atau di atas sepotong kain yang khususnya ditenun untuk praktek ini. Ini contoh-contohnya. Yang paling sering itu kerang, ya kerang-kerang. Kemudian menuangkan timah. Ini juga ada praktek dan ada fotonya di situ yang biasa dilakukan. Ya. Kemudian 17 memberikan cincin yang diukir dengan sebagian simbol dan mantra. Nah, ini juga seringkali tuh cincin ini sudah ada isinya nih, jual sekian juta. Pokoknya siapa apa saja yang lihat kamu jadi segan. Nah, ini nggak usah. Orang nggak perlu gitu-gitu ya. Pakai ini jadi normal aja. Nah dia perlu kasih juga ya. Kalau bapak ibu nanti terbiasa ngerukia, terbiasa ngerukia. Kalau di sebelahnya bapak ibu itu orang yang ada sihirnya, dia bisa. Ada teman saya perukia itu, dia asli Betawi kebetulan Nusantara, masya Allah, anaknya baik ibadahnya bagus. Jadi ya, bilang kita lewat di satu pakai pasar malam gitu. Terus ada praktek dukun-dukun nih biasa ngumpulin duit dari orang. Gitu ya. Waktu dia lewat masih jauh didatangin sama orang itu, bang bang jangan ganggu kami bang. Kata Ustaz, saya nggak bantu ganggu apa apa, saya cuma lewat. Mana tolong bang, jangan ganggu. Saya <laughs> oh nggak boleh jangan ganggu, jangan balik. Karena pernah terjadi ya, pernah terjadi. Ini kasus nyata mereka lagi praktek, ada orang yang ini dipotong kepalanya, ternyata masih hidup lagi. Praktek, orang banyak nonton. Ada satu anak, rupanya baru pulang dari belajar ngaji, lewat ikut nonton, gitu ya. Nah dia rupanya diajar sama ustaznya kalau kagum bilang Allah Akbar. Nah pas lagi dia dimotong, anak ini bilang Allah Akbar, gak kembali kepalanya. Lah iya, akhirnya anak kecil itu diserang, disihir. Nah ketahuan pada saat anak kecil itu dirukia, baru jinnya bilang, orang ini bilang Allah Akbar, jadi nggak bisa kembali, nggak bisa dipraktekin sihirnya. Jadi seperti itu memang dia bentrok. Jadi cuma ada jalan, jalannya Allah atau jalannya syaitan, nggak ada jalan tengah-tengah, gitu kan? Nah kita punya tentu dalam Islam ada doa, ada kualitas dari pada apa yang kita miliki dari keterampilan itu yang kita andalkan sebagai manusia. Yang ke-18 menampakkan simbol pengobatan, yaitu obat bacaan-bacaan yang, yang, yang, yang disyaratkan sebenarnya. Dan pengobatan tradisional, dan untuk menipu orang-orang awam dan orang-orang yang masih bodoh. Jadi kesannya ini nanti minumlah, kamu akan kuat, minumlah, ini dan seterusnya. Ya. Ada yang parah itu ya, tidak boleh Bapak Ibu sekalian hati-hati sekali. Jangan pernah percaya mereka ini pembohong semuanya. Ada pernah kasus jadi rumahnya dia dalam rumah tangganya diganggu sama syaitan. nih. Kesannya si suami ini nggak pernah bisa menguasai istrinya. Kisah nyata. Dia datang ke dukun. Amat dukunnya disyaratkan, saya buat apapun sama istri kamu, kamu terima. Nanti setelah itu dia akan bisa puas. Sama dukunnya sampai digaul istrinya di depan dia. Ya, sampai itu. Dan dia dia memberikan pengakuan ke publik itu pada saat dia pulang ke rumahnya, setiap saya bergaul sama istri, istrinya selalu puas. Ternyata itu bukan saudaraku, itu sudah permainan setan. Sudah permainan setan dan itu kebodohan sekali. Bahaya sampai dukungnya itu menggauli gitu kan di depan dia dan itu dia terima dengan alasan tadi. Nah, ini memang didaunkan dia pada saat dia berumah tangga oleh setan supaya dia pergi ke orang-orang yang seperti ini. Jadi kita bisa punya terapi. Saya sarankan Bapak Ibu juga nanti beli buku. E, bukunya itu pengobatan ala Nabi. Cukup tebal sih, mungkin sekitar 70 ribuan harganya tapi itu perlu ada di rumah. Pengobatan ala Nabi. Kalau nggak salah terbitan Darul Falah ya. Itu coba di dunia nanti dilihat tuh banyak sekali untuk menjaga stamina, kesehatan, apa macam-macam itu ada secara manusiawi ada dan itu memang betul terbukti. Yang ke-19 menyuruhnya agar menggantungkan kharaza. Kharaza ini manik-manik biru atau wada'ah, ya, rumah perang di leher hewan tunggangan kendaraan atau di dalam rumahnya. Kita ada gambar-gambarnya. 20 memerintahkannya agar memakai pakaian tertentu pada hari tertentu. Pakaian ini dipenuhi dengan mantra-mantra dan simbol-simbol. Coba lihat gambar 4, halaman 46 tuh. Jadi kalau Pak dulu pernah dikasih baju penuh dengan tulisan-tulisan mantra itu semua tujuannya untuk sihir tadi. 21 tukang sihir menulis kita memohon perlindungan kepada Allah darinya. Al-Quran dengan barang-barang najis dan darah haid. Kadang-kadang ayat Quran tapi dihina sama dia. Dikasih hal-hal yang najis begini. Merendahkan Al-Quran dan menghinakannya, menuliskan sebagian ungkapan syirik, simbol-simbol, permohonan bantuan dan tulisan-tulisan yang keji. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan. Kemudian 22 tukang sihir atau dukun memberikan kepada orang yang datang kepada kembali kepadanya benda-benda aneh seperti telur yang bertuliskan mantra atau gembok yang dilipat dalam kulit dan sudah dimantrain. 23 menyuruhnya agar membawa kulit serigala atau giginya atau meningkatkan benang-benang hitam pada mobilnya. Semua ini terma, eh, termaksud ya, eh, ketergantungan kepada selain Allah dalam hadis disebutkan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah maka ia dipasrahkan kepadanya. Lihat gambar yang halaman 48 ada mobil truk ditaruh kain hitam di kaca spionnya gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. 24 meminta benda benda aneh yang sulit untuk dipenuhi. Jika pasien tidak mampu mendatangkannya, maka tukang sihir meminta sejumlah besar uang darinya selain mengatakan kepadanya, aku akan mendatangkannya untukmu dari Raja Jin. Di antara contohnya adalah meminta 11 tikus yang ditangkapnya pada waktu istirahat siang, atau meminta satu tikus yatim, <laughs> atau keraguta. Nah, itu semua sudah aneh-aneh gitu, aneh-aneh. 25 tukang sihir atau dukun kita mengabarkan identitas seseorang, namanya, nama ibunya, daerah asalnya, atau problem yang sedang dihadapi karena yang datang. Jadi pada saat seseorang yang antara kita, insya Allah naudzubillah jangan sampai datang ke dukun, gitu kan? Itu pada saat kita sudah mau masuk rumahnya karena niat memang mau bertanya padanya, maka syaitan di sekitar rumahnya sudah ditugasin itu memang membaca pikiran kita. Jadi pada saat dulu dia sudah tanya, eh, nama kamu si Fulan ya, nama orang tua kamu ini. Karena syaitannya sudah mempunyai informasi, kamu punya masalah ini ya, supaya kita percaya. Kalau percaya maka akan besar efek daripada sihir itu sendiri. Jadi saya sarankan kalau punya masalah kembali kepada Allah. Maksudnya datang kepada ustaz, ya. datang kepada ustaz yang benar, kepada kiai, saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya? Pasti tuntunannya Allah berkata, Rasulullah bersabda, disuruh tuntun ikuti agama. Tapi kalau berdukun pasti larinya kepada hal-hal yang seperti ini. 26 memberikan air kepada sebagian pasien selain memerintahkannya dan meletakkannya di bawah cahaya bintang-bintang. Itulah yang biasa mereka sebut dengan air yang terkena cahaya bintang. Ini termasuk praktek para tukang sihir. 27 Komas kami dan membaca azimat dan mantra-mantra yang tidak bisa dipahami maknanya. 28 menyuruh pasien agar menggundali benang-benang atau tali-tali pada pohon tertentu. Dengan demikian akan berharap bahwa aku eh, aku telah menjelaskan, ya maksudnya penulis ya, apa yang sebenarnya Allah telah mudahkan ya, untuk beliau. Saya punya pengalaman pribadi ya, saya buka restoran di Kalibata, gitu ya. Kemudian saya coba terapi rukia Ya. Pada saat lagi rukia tempat saya itu, saya lagi rukia karena saya ada ada beberapa teman-teman saya bilang, Ustaz kayaknya harus diperhatikan bahwa kita di Indonesia ini tradisi untuk punya buhul, punya pelaris itu pasti sudah biasa itu semua pedagang Muslim pun Pak Haji dan Haji pun lakukan. Ya. Nah ini biasanya kalau dia pakai pelaris itu dia tahu di tokonya, nanti setan yang ada di situ ya itu mempengaruhi usaha-usaha yang ada di sebelahnya dengan mengganggu. Subhanallah saya rukiah itu saya temukan kita temukan di bantal lesehan ada apa buhul warna kuning dari tembaga kuning ada alat musik Jawa yang kuno itu dari kayu apa sih angklungnya ya. itu didapatkan di belakang oven restoran saya nggak ada hubungannya antara alat-alat elektronik dengan itu dan tidak pernah ada pegawai yang punya itu Akhirnya kita yang dikeluarin. Tapi begitulah ya, orang-orang hasus. Subhanallah. Kadang-kadang mereka tidak paham. Ya, ini semua perbuatan-perbuatan syirik yang berbahaya. Saya juga sarankan Bapak Ibu sekalian apa yang saya e, tekankan kepada jemaah saya. Bapak Ibu bisa ke toko aksesoris HP, kemudian coba beli speaker. Minta aja saya mau speaker yang biasa disambung ke HP. Kalau tidak salah kemarin saya belinya adanya 100 ribu yang bagus ya dia bulat gitu speakernya besar masya Allah kalau di pesawat volume sudah satu rumah suaranya itu saya beli 100 ribu kemudian bisa dimasukin memori HP bapak ibu download download download aja sendiri ayat-ayat rukia download masukin ke memori HP kemudian masukkan ke dalam situ bunyi di rumah punya biarnya 24 jam jadi nggak apa-apa ditaruh di ruang belakang kalau di rumah saya itu bapak ibu berkunjung ya pasti mau masuk itu kedengar ayat rukia yang nyala terus di ruang tamu saya, saya taruh speaker itu bicara kalau ada tamu baru saya isikan terus saya pause. Kalau enggak dia jalan sendiri. Ada bisa juga diputar 30 juz Al-Quran itu bagus. Karena surah Al-Baqarah itu kan syaitan lari dari rumah yang ada surah Al-Baqarah ya. Jadi nggak ada syaitan di situ. Jadi pernah ada orang sakit kemudian datang ke rumah saya pada saat di Rukia, gitu kan. Kemudian dia ketakutan syaitannya Lalu dia bilang rumah ini panas, nggak bisa masuk karena banyak ayat. Ya, di rumah saya maksudnya dia. Padahal saya baca ukuran quran sih ya biasa saja normal, cuman ayat ini saya biarin speakernya 24 jam. Termasuk saya taruh di restoran saya, putar, anak pegawainya dengar. Ya, itu di, kalau kita lagi tutup malam, jadi dia selalu ada ayat bukian Karena memang sudah masyarakat kita ini masalahnya ya, sudah kayak hal yang biasa sihir itu dan ini berbahaya sekali. Ingat kata Nabi SAW bulan lalu kita jelaskan siapa yang mendatangi penyihir bertanya saja. Tidak percaya, cuma nanya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian ini harus ini. Ya. Baik, ini ada penyembuhan ya, penyembuhan e, mungkin ini insya Allah bisa dipelajari, eh, bisa dipelajari. Nanti ini dibaca sendiri poin-poinnya. Saya mau coba e, eh, aja lagi Bapak Ibu untuk praktek rukyah lagi, mau ya? Hah? Kan ibu-ibu aja yang mau nih. Oh. Orang bapaknya nggak mau. nih. Baik, 6 menit ini sampai jam 1 karena waktunya. Kita coba pakai terapi rupiah yang saya ajari bulan lalu ya. Coba praktek lagi sekali. Tapi begini, mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, mohon. Jadi yang pertama, memang Bapak Ibu niat ikhlas mau mengobatin diri. Jadi nggak bisa berpengaruh ayat rupiah itu kalau Bapak Ibu gini niatnya. Ah, saya masih mau pakai deh gitu kan? Misalnya supaya kebal, supaya disuka orang, itu nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu nggak boleh. Emang itu syirik, nggak boleh. Jadi emang niatnya mau mau melepas itu, mau melepas. Atau biasa dikatakan nggak apa-apa punya khadam dari jin, nggak boleh, nggak boleh punya khadam. Kita nggak boleh sama mereka, nggak perlu. Allah sudah mengutus malaikat rohim akid mengawasi kita. Nggak usah khawatir, kita punya malaikat, nggak usah panggil setan. Sudah ada malaikat menemani kita, ya. Jadi tolong kerjasamanya. Kemudian Bapak Ibu niatkan sebelum saya rukyah ini, Bapak Ibu niatkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang pernah punya berbuat salah, ya punya punya kesalahan bertobat pada Allah. Kemudian yang ketiga minta kepada Allah agar dijaga dan tidak ya, tidak berpengaruh terhadap diri kita. Artinya tidak menguasai ya, tidak menguasai diri kita sendiri. Baik ini terapi dasar dari rukyah, nanti bisa dipraktekin di rumah ya, nanti bisa dipraktekin di rumah dibuka telapak tangan, kita baca Al-Fatihah. Bacain itu sebenarnya harus masing-masing ya, tapi ini kita bacain supaya sejalan. Coba. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita langsung praktekin tiga-tiga kali ya. Jadi niatnya begini dalam hati. Ini niat membentengi diri dari semua sihir. Niatkan ini sekarang ya dalam hati. Minta dibentengi dari semua sihir, setan, buhul-buhul. Kemudian niat lagi, ya Allah juga mudahkan untuk menghancurkan semua hubungan sama sihir, ya sama penyihir, sama setan-setannya, sama buhul-buhulnya.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 ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من مصدر له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم Ingat, minta sama Allah supaya dihantar hancurkan semua bubul-bubul dan setan-setan dan minta supaya tidak dikuasain ya. Jangan ada yang kesurupan, walaupun ada setan di badannya, minta supaya dia tidak menguasai kita. Minta sama Allah supaya kita yang mengalahkan dia. Ya, karena kalau tidak biasanya ada pengaruh, respon biasanya. Baik baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.